Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Al-Ha'iyah li Abi Bakar bin Abi Dawud rahmatullahi alaih. Yang syarah oleh Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah taala. Kita masih berada pada pembahasan tamassak bihablillahi wattabi'il huda wala taku bid'iyan la'allaka tuflihu. Perhatikan, perhatikan. Nah, barakallahu fiikum. Perhatikan. Di dalam pantun tersebut sudah kita lewati mengandung sebuah anjuran dan perintah yang sumbernya dari Al-Qur'an was sunnah agar berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah dan tidak meninggalkan Al-Qur'an was sunnah dan agar kita tidak mengikuti perkara-perkara bid'ah. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum. Jadi kita diperintahkan untuk senantiasa berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala. Apa tali Allah kemarin? Al-Qur'an dan As-Sunnah. Naam barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala Setelah beliau menyebutkan fala al ikhtilaf bal iftiraq illa bisababi adami tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam kaftiraqi ahli kitab. Itu kemarin ya. Naam. Dan tidaklah terjadi perselisihan dan perpecahan kecuali sebabnya karena tidak berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Perhatikan barakallahu fikum. Naam. Ma'anna Allah anzala alaihim at-Taurat wal Injil. Padahal naam barakallahu fikum seperti perpecahannya Ahlul Kitab. Ahlul Kitab itu siapa Ahlul Kitab? Ahlul Kitab itu siapa? Ahlul kitab siapa? Antum perhatikan baik-baik kalau dengan ahlul kitab itu al-yahud wa nasara. Paham ya? Al-yahud wa nasara ditulis nanti ahlul kitab sama dengan al-yahud wa nasara. Paham ya? Al-yahud adalah orang-orang yang dimurkai oleh Allah taala karena mereka ngapain? Orang Yahud kenapa dimurkai? Orang Yahud dimurkai oleh Allah Ta'ala kenapa usaha? Karena mereka punya ilmu gak beramal. Orang-orang Nasara sesat mereka. Kenapa sesat? Malu Pakai bahasa Indonesia saja. Ah, beramal tanpa ilmu. Nah, karena mereka beramal tanpa ilmu. Orang-orang Yahud mereka adalah orang-orang yang mazlub, dimurkai. Li'annahum alimu walam ya'malu. Karena mereka punya ilmu tapi enggak mau beramal. Orang-orang Nasara mereka lah orang-orang dolun, orang-orang sesat. Kenapa? Li'annahum amilu bila ilmin. Karena mereka beramal tanpa ilmu. Ada pun ahlus sunnah wal jamaah secara khusus dan seharusnya segenap kaum muslimin secara umum hendaknya beramal dengan ilmu. Paham ya? Nah, beramal dengan ilmu barakallahu fikum hafizakumullah seperti itu. Kata beliau, ma'anna Allah anzala at taurat wal injil padahal Allah Ta'ala sudah menurunkan kepada ahlu kitab itu Taurat dan Injil. Nah, Taurat dan Injil. Perhatikan baik-baik. Ahlu kitab tadi siapa? Ahlu kitab tadi siapa? Ahlu kitab siapa? Al-Yahud wa Nasara. Perhatikan barakallahu fikum. Naam. Perhatikan baik-baik. Jangan na'am barakallahu fikum tidak memperhatikan. Ewa. Kita lihat. Nah, padahal Allah Taala sudah menurunkan kepada mereka At-Taurat wal Injil. Taurat itu kitab suci, kitab dari langit. Diturunkan kepada Nabi siapa? Taurat. Taurat diturunkan kepada Nabi siapa? Musa alaihissalam. Wal Injil, Injil diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Isa alaihissalam. Jangan lupa lagi. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Ahlul kitab, siapa ahlul kitab? Hidir Al-Yahud wan Nasara. Itu dihafal. Jangan sampai terlupakan. Nah, kita lihat. Walakin lamma lam ya'tasimu bihablillah tafarraku wa Akan tetapi ketika mereka orang-orang Yahud wan Nasara tidak berpegang teguh dengan tani Allah yaitu Al-Qur'an. Nah, yaitu kitabullah dan sunnah nabinya tafarraku wa ikhtalafu mereka apa? Akhirnya bercerai-berai dan berselisih. Jadi sebab perpecahan, pertikaian, perselisihan sebabnya karena jauh daripada Al-Qur'an was sunnah. Berseberangan menyelisih Al-Qur'an was sunnah. Allah musta'an. Sehingga Rasulullah pun juga bersabda, "Wasataftariqu hadil ummah ala sal ala salatin wa sab'ina firqah. Kulluhum bin illa wahidah." Nah, dan akan berpecah belah umatku ini menjadi 73 golongan, 73 kelompok, kulluhum finnar. Mereka semuanya kelompok-kelompok tadi itu berhak mendapatkan ancaman neraka illa wahidah, kecuali satu. Akhirnya segenap para sahabat bertanya, "Manhum ya Rasulullah?" Siapa satu itu wahai Rasulullah? Qala al-jamaah. Satu itu adalah apa? Al-jamaah. Naam. Di dalam riwayat lain sebutkan, "Man kana mislu ma ana alaihi al yomu wa ashabi." enam kelompok atau istilahnya golongan yang selamat tersebut satu golongan selamat tersebut adalah maka namis pemahaman alaihi al-yauma wa yaitu nah barakallahu fikum orang-orang yang dia berada enam seperti aku pada hari ini dan para sahabatku paham ya orang-orang yang berada di atas apa ajaranku dan ajaran para sahabatku paham ya itu orang yang selamat adapun semua sesanya itu berhak mendapatkan ancaman neraka Allahumma sallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Orang Yahud menjadi 71 golongan. Orang-orang Nasara menjadi 72 golongan. Nah, umat Rasulullah SAW menjadi 73 golongan. 73 golongan itu yang selamat hanya satu. Al-Jama'ah, Al-Firqatun Naziyah, atau ifatul Mansurah, Ahlus Sunnah, wal Jama'ah. Karena jamaah itu bukan diukur banyaknya peserta. Enggak diukur dengan banyaknya pengikut. Jamaah itu intinya mencocoki al-haq. Walaupun sendirian sebagaimana ungkapan siapa kemarin jamaah itu adalah yang mencocoki kebenaran walaupun sendirian ucapan siapa itu al jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak ucapan siapa siapa maksud siapa Hah? Orang siapa? Ibnu Mas'ud. Dan Mas'ud itu Ibnu Mas'ud, Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Paham ya? Al-jama'atu ma wafaqal haqqo wa in kunta wahdak. Sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Al-Faqih wal Mutafaqih lil Khatib Al-Baghdadi rahmatullahi alaihi. Al-jama'atu ma wafaqal haqqo wa in kunta wahdak. Jamaah itu yang mencocoki kebenaran walaupun kamu sendirian. Walaupun kita sendirian di atas gunung sana, paham ya? Atau di tepi lautan misalkan, tapi di atas al-haq itu jamaah. Paham ya? Jadi jangan wah kok, kok sedikit sekali ya. Kita ini daurah pun nggak pernah masjid penuh katanya. Paham ya? Orang sedikit yang datang, nggak sampai ribuan misalkan. nggak usah khawatir. Ukurannya bukan ke situ ukurannya. Ukurannya itu bagaimana orang-orang yang berada di majelis tersebut mencocoki kebenaran atau kebenaran ataukah tidak berada di atas al-haq ataukah tidak. Karena yang namanya al-haq itu barakallahu fikum tetap dikatakan apa? Hak. Walaupun tidak ada seorang pun yang mengatakannya. Dan batil tetap dikatakan batil. Walaupun semua penduduk di muka bumi bersatu di atasnya. Ucapan siapa itu? Ibnu Battah? Hah? Ibnu Battah atau Ibnu Hazm? Qala Ibnu Hazm rahimahullah Ibnu Hazm ya. Dan dilihat di Fawaqih Janiyah itu ya. Qala Ibnu Hazm rahimahullah, nah barakallahu fikum beliau mengatakan na'am balil haqqu haqqun wa illam yaqul bihi ahadun. Bahkan yang namanya kebenaran itu tetap kebenaran. Walaupun enggak ada seorang pun yang mengucapkannya. Wal batilu batilun wala ittafaqu alaihi jami'u ahli al Yang namanya kebatilan tetap batil. Walaupun seluruh penduduk bumi ini bersatu di atas kebatilan tersebut. Nah, walaupun bersatu di atas kebatilan tersebut. Barakallahu fikum ikhwan fid din azani wa Itu adalah apa? Nah, barakallahu fikum ungkapan yang sangat bagus di dalam kitab Al-Hikam fi Usulil Ahkam Ibn Hazm rahimahullah taala. Naam. Kita lihat di sini barakallahu fikum hafizakumullah wa kata beliau Walihada qala oleh karena ini Allah taala berfirman, perhatikan baik-baik, jangan mainan pena, penanya taruh saja, biar di situ aja. Nah barakallahu fikum wa la takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma za'ahumul bayyinat wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim. Perhatikan baik-baik barakallahu fikum hafizakumullah. Allah Taala menyatakan jangan kalian seperti orang-orang yang mereka bercerai-berai dan berselisih setelah datang kepada mereka petunjuk penjelasan. Sudah datang petunjuk penjelasan, kitab sudah datang di hadapan mereka tapi justru mereka berselisih bercerai-berai. Jangan seperti mereka. Maksudnya jangan seperti orang Yahud wan Nasara. Wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim dan mereka-mereka mendapatkan azab yang pedih. Orang-orang Yahud wan Nasara balasannya adalah azab yang pedih. Karena orang Yahud wan Nasara di neraka kekal enggak? Kekal. Dalilnya Naam, dalilnya adalah innal ladzina kafaru min ahlil kitab. Siapa ahlul kitab? Siapa ahlul kitab? Allah musta'an, Allah musta'an. Allah musta'an. Siapa? Orang Yahud dan Nasara. Paham ya? Al-Yahud wan Nasara. Ingat-ingat yang tertulis itu langsung tancapkan langsung, paham ya? Nah barakallahu fikum al-yahud wan nasara ahlul kitab. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab, ahlul kitab al-yahud wan nasara dan orang-orang musyrikin mereka berada di neraka jahanam kekal di dalamnya. Mereka adalah sejelek-jelek makhluk, sejelek-jelek manusia. Nah, kita lihat hadhihi tariqatu ahli kitab annahum taraku kitaba rabbihim fatafarraqu wallahu musta'an. Nah, barakallahu fikum, ini adalah jalannya prinsipnya ahli kitab. Bahwasanya mereka meninggalkan Alkitab, yaitu kitab Rabb mereka dan mereka bercerai-berai. Nah, disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam laminya mengenai celaan kepada orang-orang yang melemparkan Al-Qur'an di balik punggungnya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kalau berdalilkan dia mengatakan qala fulan. Paham ya? Ngam. Dalilnya mana? Bahwasanya Allah taala itu tidak beristiwa di atas arsy. Dalilnya qala akhtal. Akhtal itu seorang penyair. Nah, barakallahu fikum Nasrani. Paham ya? Nah, Syekhul Islam mengatakan kubhan liman namadal Qur'ana wa ra'ahu wa idza wa idza stadalla yakunu qala al-akhtalu. Naam kubhan liman nabadal Qur'ana wa ra'ahu wa idza istadalla yaqulu qala al-akhtalu. Alangkah jeleknya orang-orang yang melemparkan Al-Qur'an di balik punggungnya. Maksudnya itu tidak apa? Tidak naam memperhatikan dalil, justru malah Al-Qur'an dalil dilemparkan dari balik punggungnya. Ketika berdalilkan wa idza istadalla yaqulu qala al-akhtalu. Ketika berdalilkan qala al-akhtalu. Malah yang jadikan apa? Yang jadikan dalil adalah akhtal Padahal Akhtal seorang penyair Nasrani. Paham ya? Nah, barakallahu fikum kata mereka, Allah taala itu enggak beristiwa. Istiwa itu maknanya istaula. Jadi Allah taala itu di atas arsy itu istaula berkuasa. Padahal kalau berkuasa melazimkan mengharuskan sebelumnya ada peperangan. Kemudian satunya kalah dia berkuasa. Padahal mana istawa ya, al-ulu wal istiqrar, meninggi dan menetap di atas arsy sesuai dengan yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tercela sekali orang yang seperti itu barakallahu fikum. Sudah jelaskan Al-Qur'an sunnah seperti ini. Dalilnya seperti ini. Malah dilemparkan di balik punggungnya. Dia mengambil fatwa ulama. hati-hati ini ya. Mengambil fatwa ulama, mengambil ucapan qala fulan, qala alan jangan. Itu sangat berbahaya sekali. Naam. kubahan liman nabadal Qur'ana wa ra'ahu wa idza stadalla yaqulu qala al-akhtalu. Allah musta'an. Kita lihat sini barakallahu fikum. Wa hadhihi natijatun hatmiyyatun likulli man la ya'khudhu dinah wa aqidatah min kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu Ini adalah hasil ini adalah hasil buah yang pasti akan didapatkan oleh setiap orang yang tidak mengambil agamanya dan tidak mengambil akidahnya dari Al-Qur'an was sunnah. Hati-hati. Jadi upayakan mengambil na barakallahu fikum dalil dari Al-Qur'an was sunnah. Nah, barakallahu fikum. Karena kalau berpaling dari dalil, dia akan sesat dari jalan yang lurus. Berkata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitab Madarijus Salikin apa? Apa? Naam, wa man faraqad dalil dalla an sawa'is sabil. Pendek, singkat, simple, ringkas, tapi maknanya mengena dan menyentuh. Paham ya? Artinya apa? Barang siapa yang berseberangan atau barang siapa yang memisahkan diri dari dalil sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus pendek kalimatnya wa man faraqad dalil dhalla an sawa'is sabil itu aslinya panjang cuman ini ringkasnya, paham ya nah barakallahu fikum beliau mengatakan seperti itu wa man faraqad dalil dhalla an sawa'is sabil wala dalila ila Allah wal jannah siwal kitab as-sunnah wa kullu tariqin lam yashabha dalilul Qur'an was sunnah fahiya min turuqil jahim wasyaitonir rajim kata beliau. Artinya apa? Barang siapa yang menistakan diri dari dalil, sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus dan tidak ada dalil, tidak ada jalan yang bisa menghantarkan kepada al kepada Allah dan surganya kecuali apa? Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dan setiap jalan, setiap prinsip, setiap ajaran yang tidak berlandaskan Al-Qur'an Sunnah maka itu adalah jalan-jalan yang menghantarkan kepada neraka jahim dan itu adalah jalannya para setan yang terkutuk. Paham ya? Nasallahu salamata wal afiyah. Na'am barakallahu fikum seperti itu. Jadi ambillah akidah dan agama kita dari apa? Al-Qur'an was sunnah. Al-Qur'an was sunnah yang membawa adalah para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Berarti kita mengambil harus dari ahlu sunnah wal jamaah. Jangan mengambil ilmu dari ahlu bid'ah wad dalal. Jangan mengambil ilmu dari hizbiyun yang mereka berkata ini haram, ini halal, tapi mereka berseberangan. Eh? Realita kenyataannya berseberangan. Jangan. Karena apa? Al-Imam Muhammad bin Sirin rahmatullah alaih sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Muslim dalam muqaddimah sahih Muslim, beliau menyatakan, "Na fikum hafizakumullah" menyatakan di dalam muqaddimah sahih Muslim, "Inna hadzal ilma dinun, fangduru amman ta'khuduna dinakum." Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Maka lihatlah dari mana kalian mengambil agama kalian. Perhatikan baik-baik barakallahu fikum hafizakumullah. Jadi ilmu ini agama bukan permainan. Jadi ilmu ini benar-benar agama. Ilmu Al-Qur'an was sunnah tidak diperjualbelikan di pasar. Jadi orang ketika berpegang teguh dengan Al-Qur'an sunnah itu bukan seperti orang yang jualan tempe. Paham ya? Bukan seperti yang jualan tahu rugi sudah itu enggak. Lihat. Paham ya? Dilihat baik-baik dari mana dia mengambil ilmunya. Nah, dari ahlu sunnah atau bukan? Kemudian Imam Nah, barakallahu fikum Muhammad Sirin mengatakan fayungdor ila ahli sunnah fayuhat hadithuhum wa yungdor ila ahli bid'ah fala yuhat hadithuhum. Dilihat. Oh, ternyata dari ahli sunnah diambillah ilmunya. Dilihat lagi. Oh, ternyata dari ahli dari ahli bid'ah wad dalal, dari hizbiyun ditinggalkan hadisnya. Seperti itu. Jadi harus benar-benar disaring, benar-benar berhati-hati. Jangan keliru di dalam mengambil guru. Antum perhatikan baik-baik Nah, barakallahu fikum hafizakumullah, orang-orang yang keliru dalam mengambil guru, kalau gurunya sudah membolehkan, muridnya akan ikut membolehkan. Paham ya? Antum saksikan orang-orang yang sudah membolehkan televisi, membolehkan YouTube, berdakwah dengan televisi, dengan layar di syuting itu, itu karena gurunya bolehkan, muridnya ikut-ikutan. Paham ya? Nah, kemudian barakallahu fikum, nah seorang dai, seorang ustadz yang sudah punya SDIT, TKIT, pakai TTT itu ya. Nah, barakallahu fikum, akhirnya murid-murid sama sudah murid-muridnya juga sama, membolehkan juga. Nah, seperti itu. Jadi harus pandai-pandai mencari guru yang benar-benar istiqamah di atas Al-Qur'an was sebagaimana yang disebutkan Nah barakallahu fikum Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah beliau mengatakan wa tabibu hudzal alim rabbani. Dan dokternya yang akan bisa memahamkan Al-Qur'an was adalah seorang alim rabbani yaitu seorang alim yang bisa mengajarkan ilmu Al-Qur'an was sunnah dari ilmu yang dasar sebelum ilmu yang tinggi. Ikhwani fid din azza wa jazakumullah, kita lanjutkan dikit lagi barakallahu fikum hafizakumullah. Naam sabar sesaat dan menanti sejenak. Fa innal natijata al-ikhtilafu wa tafarruqu. Maka sesungguhnya ketika mengambil agama dan akidahnya bukan dari Al-Qur'an dan Sunnah, maka hasilnya adalah perselisihan dan perpecahan. Jadi antum saksikan kok berpecah belah, berselisih. Di sana mengaku ahlu sunnah, ini salafi, salah sunni, ini aswaja. Paham ya? Nah, kalau ada ngaku-ngaku seperti itu bagaimana? Ini hasilnya apa? Hasilnya kalau mengambil agama bukan dari Al-Qur'an sunnah, perselisihan dan perpecahan. Jadi kalau ingin bersatu, kembali kepada poin yang pertama tadi. Nah, barakallahu fikum poin yang disampaikan oleh Syekh Shalal Fauzan, sebab terjadinya perpecahan dan perselisihan karena tidak adanya na'am barakallahu fikum berpegang teguh dengan Al-Qur'an Sunnah. Kita pahami berarti apa? Kalau ingin bersatu, bersatu padu, terwujudkan, bersatu kembali, kembali pada Al-Qur'an Sunnah. Selesai. Kalau enggak mau diajak kembali ya enggak akan bersatu. Paham ya? Enggak akan bersatu. Na'am barakallahu fikum seperti itu. Jadi perlu diperhatikan ya, perlu diperhatikan. Naam. Barakallahu fikum hafizakumullah. Qala Allah Ta'ala wa Ta'ala berfirman, "Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah." Sesungguhnya ini adalah umat kalian umat yang satu. Maksudnya umat yang yang satu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Wa ana rabbukum fattaqun dan aku adalah Rabb kalian. Bertakwalah kalian aku. Fataqattu amrahum bainahum zubura. Akhirnya mereka na'am barakallahu fikum terputus perkara mereka. Urusan mereka terputus di antara mereka berpecah belah menjadi berkelompok-kelompok. Naam, berpecah belah menjadi berkelompok-kelompok barakallahu fikum. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Masing-masing kelompok mereka bangga dengan apa yang ada di sisi mereka. Nah, berpecah belah menjadi apa? Berkelompok-kelompok, berhizb-hizb, berpartai-partai. Antum perhatikan baik-baik barakallahu fikum ya Orang-orang yang pemilik partai itu mereka akan taksub dengan partainya. Jarang sekali yang mereka nggak tasub. Berteman itu jarang sekali kecuali satu tujuan. Ya enggak? Nah, barakallahu fikum. mau saksikan aja. Eh? Jadi kullu hizbin bima ladaihim farihun. Masing-masing partai, masing-masing kelompok dia akan bangga dengan apa yang nah barakallahu fikum mereka berada di atasnya. Partai A bangga dengan partainya. Partai B bangga dengan partainya. Partai A ketemu dengan partai B, kelahi, ribut, tawuran. Namanya ya? Seperti itu biasanya, kecuali satu tujuan ya, satu tujuan yang diusung misalkan sama-sama mengusung presiden fulan atau calon presiden fulan itu akan bisa bersatu tapi bersatu di atas apa? di atas bukan di atas al-haq di atas apa? kebatilan Allah musta'an nasallaha assalamatul afiyah ahlus sunnah wal jamaah na barakallahu fikum habibakumullah mereka bersatu di atas Al-Quran was sunnah dan meninggalkan asabiyah fanatik yang na barakallahu fikum sangat berbahaya yang bisa menghapuskan